Penuh Hikmah di mana insyaallah taala Anak akan bacakan kepada antum kitab Al Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada sebuah bab yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di mana beliau menyebutkan qala zikru muhajarati Ibrahim alaihi salam bibnihi Ismail wa ummihi Hajar ila Jabal Faran wa hiya ardu Makkah wa binaihi al-bait al-atiq kisah tentang berpisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan putra beliau Ismail dan ibu Ismail yaitu Hajar di sebuah dataran tinggi bernama Faron wahya ardu Makkah cikal bakal kota Makkah wabinaihi al baital atir dan kisah tentang uh, pembangunan al bait al atiq yaitu Ka'bah al musyarrafah jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak berselang lama setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bergembira atas kelahiran putra beliau Ismail alaihi salam namun tidak lama setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terpaksa harus berpisah dengan putra beliau Sebab musababnya adalah karena kecemburu kecemburuan istri beliau yang pertama yaitu Sarah dengan kepada Hajar alaihima assalam. Kenapa? Karena Hajar alaihi alaiha assalam uh, apa namanya? Dengan sebab beliau lahir untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang putra seorang anak yang selama ini senantiasa diidam-idamkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam yaitu putra beliau yang bernama Ismail alaihi assalam. Sarah cemburu kepada Hajar alaiha assalam. Tentunya ini wajar sekali. Nah, manusiawi fitrah seorang wanita, fitrah seorang wanita. Namun dengan bijaksana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Demikian juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan di balik kisah ini terdapat hikmah yang sangat besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa Ismail dan ibu beliau yaitu Hajar alaihima assalam ke sebuah padang tandus tidak ada tanaman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada mata air, tidak ada oase, tidak ada orang sama sekali. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qasir di sini. Nah, bagi antum yang memiliki kitab Al-Bidayah wa Nihayah atau PDF-nya, nah bisa antum lihat. Al-Imam Ibnu Qasir menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala di mana Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala mengatakan Haddatsana Abdullah bin Muhammad telah memberikan hadis kepada kami Abdullah bin Muhammad Qala haddatsana Abdul Razzaq Abdullah bin Muhammad berkata telah memberikan hadis kepada kami Abdul Razzaq Qala haddatsana Ma'mar Abdul Razak berkata telah memberikan hadis kepada kami Ma'mar an Ayyub As-Sikhtiyani dari Ayyub As-Sikhtiyani dan juga Kasir bin Kasir bin Muttalib bin Abi Wada'ah Yazidu ahaduhuma 'ala al-akhar Teks berita, teks hadis yang dibawakan oleh keduanya itu ada yang saling melengkapi ada yang saling memberikan keterangan tambahan. An Sa'id bin Jubair, keduanya mendapatkan hadis dari Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mendapatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas berkisah, "Awwala mattakhadhan nasul min uh, awwala mattakhadhan an-nisa'ul mintaqa min qibali um Ismail." wanita yang pertama kali membuat ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihi assalam. Ittakhadhat min taqan litu'fiya atharaha ala Sarah. Hajar alaiha assalam membuat ikat pinggang agar ujung bajunya itu terangkat sehingga tu'fiya atharaha sehingga jejak kaki beliau atau sehingga beliau tidak meninggalkan jejak ala syarah agar tidak bisa diikuti syarah Summa ja'a summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal bait inda dawhah fawqa zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa Hajar Demikian juga putra beliau berdua yaitu Ismail alaihi salam padahal ketika itu Ismail uh, dalam usia menyusui hatta wada'ahuma indal bait. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim membawa keduanya di tempat cikal bakal Baitullah al-Musyarrafah saat ini. Inda Saat itu datarannya tandus dan ada satu pohon yang bernama Dauhah Fauqa Zamzam yang Dauhah ini sekarang tempatnya di sumur Zamzam saat ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meletakkan atau meninggalkan Hajar beserta putranya di bawah pohon tersebut fi a'lal masjid di sebuah tempat yang apa namanya e, berada di atas atau di sebelah utara atau di di sekitar Masjid Al-Haram saat di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahad. Saat itu di kota Makkah tidak ada satu orang pun yang tinggal di situ. Tidak ada orang sama sekali. Walaisa bihama. Demikian juga tidak ada mata air sama sekali hunalik Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terpaksa karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meletakkan keduanya di tempat tersebut wa indahuma jiraban fihi tamrun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam hanya memberi keduanya sebuah geriba kantong kantong dari kulit yang di dalamnya hanya terdapat beberapa butir kurma saja. Wasiqa'an fihima demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan sekantong yang berisi air. Summa qaffa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pergi meninggalkan Hajar dan putranya Ismail yang saat itu sedang menyusui. Fatabi'athu ummu Ismail tahu Hajar alaihissalam tahu suaminya pergi meninggalkannya begitu saja. Hajar alaihissalam meletakkan anaknya putranya sementara di tanah kemudian mengejar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sambil apa namanya menarik-narik bajunya walaupun tidak digubris oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebenarnya juga merasa kasihan. Tak tega namun ini adalah wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Hajar alaihi salam merengek-rengek kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Ya Ibrahim, tuhai Ibrahim, aina tadhhab? Kemana engkau akan pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi allazi laisa fihi insanun wala syai'." Apakah engkau tega meninggal kami, meninggalkan kami di lembah yang tidak ada satu orang pun, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada tumbuhan yang bisa kami makan, bisa kami petik untuk dimakan, tidak ada mata air yang bisa kami petik. Afan, tidak ada mata air yang bisa kami ambil airnya apakah engkau tega? Faqalat lahu dzalika miraran. Nabi Ibrahim alaihi salam sama sekali tidak menjawab, tidak tega sebenarnya. Namun ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terus melangkah ke depan. Tidak seolah-olah tidak memperdulikan. Sebenarnya peduli Nabi Ibrahim. Namun beliau seolah-olah tidak memperdulikan Hajar alaihi salam yang bergantungan di jubah beliau Hajar alaihi salam qalat lahu dzalika miraran terus mengulang-ulang pertanyaannya. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sama sekali tidak menjawab pertanyaan Hajar alaihi salam. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha dengan sebenarnya perasaan tidak tega. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam terpaksa untuk tidak menengok sama sekali kepada Hajar alaihi salam. Faqalatlah maka saat itu Hajar alaihi salam berhusnuzon kepada suaminya figur istri yang baik figur istri yang baik Hajar alaihissalam berusaha berhusnuzon kepada istri eh, kepada suaminya faqalatlah Kemudian Hajar alaihissalam bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanmu untuk melakukan perbuatan demikian? Qala na'am. Barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Hajar alaihi salam Beliau menjawab iya Qalat maka dengan penuh keyakinan didasari dengan perasaan tawakal yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Hajar alaihi salam berkata, izan lan yudayyi'una." Kalau begitu, pasti saya yakin saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami summa raja'at kemudian Hajar alaihi salam setelah mendapatkan jawaban yang menenangkan kalbu beliau Hajar alaihi salam kembali ke tempat Ismail alaihi assalam. Summa raja'at fantalaqa Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meneruskan langkahnya. Hatta idha kana inda thaniyah. Kemudian saat beliau alaihi salatu wassalam sampai di sebuah tempat yang bernama Saniyah. Haitsu yarawnahu di suatu tempat di mana Hajar demikian juga Ismail tidak dapat melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam istakbala biwajhihil bait. Barulah saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menghadap ke cikal bakal tempat dibangunnya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Summa da'a biha ula'il kalimat. Kemudian saat itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa dengan untayan-untayan doa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa rafa'a Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya. Faqala kemudian berdoa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ibrahim, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in, zar'in 'inda baitikal muharram, rabbana liyuqimus shalah." Duhai Rob kami Sesungguhnya aku tempatkan anak keturunanku biwadin di sebuah lembah ghairi zizar'in yang tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan indah baitikal muharram yaitu di tempat yang nanti akan menjadi rumahmu yang disucikan Rabbana duhai Rabb kami liyuqimus shalah Berikanlah mereka anak keturunanku taufik untuk senantiasa mengerjakan sholat, untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah kalbu-kalbu manusia itu mencintai mereka, menyenang, menyenangi mereka, senang membantu mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rizki kepada mereka berupa buah-buahan yang bermacam-macam, beraneka ragam, la'allahum yashkurun. Semoga saja mereka menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepadamu ya Allah. Waja'alat ummu Ismaila turdi'u Ismail. Maka tatkala Hajar sampai di tempatnya Ismail, beliau kembali menyusui Ismail. Wa tashrabu min dzalikal ma' Kemudian saat haus Hajar alaihassalam meminum dari kantong airnya hatta idza nafida ma atishat. Maka tatkala air yang ada dalam kantong tersebut sudah habis, Hajar alaihassalam merasa kehausan. Wa atisha ibnuha. Demikian juga karena beliau Hajar alaihassalam tidak minum, maka Hajar alaihissalam juga tidak bisa mengeluarkan air susu. Maka Ismail pun juga ikut kehausan karena tidak bisa meminum susu air susu dari ibunya. Wajah alat tanzuru ilaihi yatalawwa. Semakin lama Ismail alaihi salam semakin kehausan dan yang namanya bayi apabila kehausan beliau merengek-rengek Nabi Ismail alaihi salam menjejak-jejakkan kakinya fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi rasa iba kasihan Nabi Ismail alaihas ala, ala, uh, eh, rasa iba Hajar alaihas salam kepada Nabi Ismail alaihi salam membuat Hajar seketika itu beranjak dari tempatnya mencari air karena tidak tega melihat Nabi Ismail alaihi salam. Fawajadati sofa akraba jabalin fil ardi Maka Hajar alaihissalam mendapatkan bukit sofa, bukit yang paling dekat dari tempatnya berpijat. Faqamat alaihi setapak demi setapak Hajar alaihissalam mendaki bukit sofa. balatil wadi. Kemudian Hajar setelah mencapai puncaknya, beliau menghadap ke seluruh lembah, ke setiap sudut lembah. Tanzuru hal tara ahadan. Berharap agar beliau melihat seseorang untuk dimintai bantuan falam taro ahadan namun Hajar alaihissalam tidak melihat seorang pun yang dapat dimintai bantuan. Fahadapat minnas sofa. Kemudian Hajar alaihissalam turun dari bukit sofa mencari-cari bukit yang lainnya hatta idza balaghatil wadi rafa'at tarafa dir'aha saat Hajar alaihi salam turun kemudian melewati sebuah lembah, Hajar alaihi salam menyingsingkan ujung pakaiannya agar larinya lebih cepat. Summa saat sa'yal insan al-majhud. Kemudian Hajar alaihi salam berusaha berlari sekuat tenaga. Sekali lagi karena takut iba, khawatir akan bayinya, putranya. Hatta jawazatil wadi sampai beliau berhasil melewati lembah. Summa atatil marwah kemudian beliau mendapati bukit marwah faqamat 'alaiha mendaki bukit tersebut wa nazarat wa nazarat hal tara ahadan kemudian beliau melihat sekeliling lembah dari atas bukit apakah dapat eh, apakah melihat seseorang falam tara ahadan namun kasihan sekali Hajar alaihissalam tidak melihat seorang pun. Fa fa'alat dzalika sab'a marrat. Hajar alaihissalam melakukan hal tersebut sebanyak tujuh kali. Dari Bukit Marwah, barangkali Hajar alaihi alaiha assalam berharap di Bukit Sofa ada orang yang datang. Beliau turun naik ke Bukit Sofa, ternyata tidak ada. Beliau berharap di Bukit Marwah kelihatan lagi orang yang lewat. Beliau lari lagi ke Bukit Marwah sebanyak tujuh kali. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Fadhalika sa'yun nas bainahuma." Itulah tata cara sa'inya manusia di antara keduanya. Itulah sebab e, disyariatkannya sa'i yang saat ini apa namanya yang dijadikan sebagai rukun dalam umroh maupun dalam haji. Falamma ashrafat 'alal marwah maka tatkala Hajar alaiha assalam sampai di bukit Sofa pada putaran yang ketujuh, afwan, pada bukit Marwah pada putaran yang ketujuh. Sami'at sautan. Maka Hajar alaihi alaiha assalam mendengar sebuah suara Faqalat sahin. Kata Hajar alaihi salam, alaiha asalam berkata kepada dirinya sendiri, diam kamu, perhatikan dengan baik-baik. Turidu nafsaha. Hajar alaiha assalam berkata kepada dirinya sendiri, summa maat ayvon Kemudian Hajar alaihi salam semakin memfokuskan pendengarannya. Faqalat qad asma'ta in kana indaka huwas. Ternyata benar Hajar alaiha assalam mendapatkan atau e, e, telinga beliau menangkap sebuah suara. Maka Hajar alaiha assalam berkata berteriak pada asma'ta kamu telah berhasil membuatku mendengar suaramu. ingka indaka huwas. Apabila engkau memiliki bantuan dapat menolong kami, bantulah kami. Faidahiyah hiya bil malaki inda maudhi'i zamzam ternyata ada seorang malaikat yang sedang berada di sisi Zamzam. Fabahatha bi'aqibihi au qala bi janahihi. Maka malaikat tersebut me menjejakkan kakinya, tumitnya ke tanah atau dalam sebuah riwayat malaikat mengais sebuah tanah dengan sayapnya hatta waharul ma maka muncullah ketika itu air, memancarlah ketika itu air. Faja'alat tuhawwiduhu. Kemudian Hajar alaiha assalam berlari menuju tempat keluarnya air. Maka Hajar alaiha assalam berusaha membendung aliran air tersebut. Wa taqulu biyadiha Kemudian Hajar alaiha assalam berusaha apa namanya? membendungnya, mencidupnya, waja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha. Kemudian Hajar alaiha assalam mengisi kantong airnya dengan air dari mata air tersebut. Wa huwa yafuru ba'dama taghrifu. Maka kemudian Hajar alaiha assalam meminum dengan sepuas-puasnya setelah beliau menciduk dari air mata tersebut. Qala Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yarhamullahu umma Ismail." Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Nabi Ismail. Lau tarakat Zamzam atau qala lau lam taghrif minal ma' lakanat Zamzam ainan ma'ina. Kalau seandainya Ummu Ismail meninggalkan mata air zam-zam begitu saja Atau kalau misalkan dalam riwayat yang lain Atau kalau seandainya ibu Nabi Ismail alaihissalam tidak membendung aliran air zam-zam Sungguh air zam-zam akan menjadi mata air yang senantiasa mengalir Membanjiri bumi ini Qala Ibnu Abbas melanjutkan Fasyaribat Maka kemudian e, ibunda Nabi Ismail meminum dari air tersebut wa arba'at waladaha. Kemudian nah, e, ibu Nabi Ismail alaihi assalam menyusui kembali putranya, bayinya Nabi Ismail alaihi assalam. Faqala lahal malaku. Maka setelah ibu Nabi Ismail merasa kenyang, demikian juga putranya Nabi Ismail alaihi assalam merasa kenyang, malaikat ketika itu berkata kepada Hajar alaiha assalam, "La takhafu adwai'ah." Kalian jangan khawatir terlantar. Fa innaha huna baitallah. Sungguh di sini nanti akan dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling agung yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya bani hadzal ghulamu wa abuhu. Yang akan membangunnya adalah bocah ini dan bapaknya. Wa innallaha la yudayyi'u ahlahu. Dan sungguh percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan keluarga dan anak keturunan bocah ini. Wa kanal baitu murtafi'an minal ardi karradiyah. Malaikat tadi memberitahu mengabarkan kepada ibu Nabi Ismail bahwa rumah tersebut, rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut akan dibangun pada sebuah tanah yang agak tinggi. Karobiah seperti sebuah bukit takti hisuyul yang apa namanya yang di, diterjang oleh banjir fatakhudhu khudu'an yaminihi wa shimalihi kemudian mengikis bagian kanan dan kiri bukit tersebut jadi bisa anda bayangkan ya sebuah dataran e, tanah yang agak tinggi dari tanah sekitar kemudian kalau misalkan ada banjir datang ada banjir datang maka banjir tersebut akan mengikis kanan kirinya. Nah, tanah tersebut nanti yang akan menjadi akan menjadi atau akan dibangun padanya Baitullahil Haram. Fakanat kadzalika hatta marrat bihi rufqatun min jurhum au ahlu baitin min jurhum. Terus demikian kehidupan Hajar alaiha assalam bersama dengan putra beliau, bayi beliau yang masih kecil yaitu Ismail alaihi salam. Beliau senantiasa berada di mata air tersebut. Berada di mata air tersebut. Tentunya kalau misalkan sudah ada mata air berarti ada apa namanya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar mata air tersebut sehingga Hajar alaiha assalam uh, setelah itu eh, hidup dengan tenang, bahagia, aman, sentosa di dekat mata air Zam-Zam. Terus menerus demikian sampai lewatlah di lembah tersebut e, kafilah dari Bani atau dari suku Jurhum. Suku Jurhum ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah suku Arab dari negeri Yaman dari negeri Yaman. Au ahlu baitin min, min jurhum atau apa namanya? kerabatnya Bani Jurhum. Mukbilina min tariqi kada. Mereka lewat ke lembah tersebut dari sebuah jalan yang bernama Kada. Fanazalu fi asfali Makkah. Mereka awalnya itu apa namanya? singgah di dataran rendah kota Makkah. Fara'au ta'iran a'ifan. Kemudian mereka melihat ada burung-burung yang terbang di angkasa berputar-putar. Fakalu maka mereka berkata sesama mereka, "Inna hadza ta'ir la yaduru 'alal ma." Pasti burung ini mengitari mata air. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Perasaan kita selama ini lewat di lembah ini tuh nggak pernah ada air. Tapi kok ada burung? salu jariyan au jariyain. Maka kemudian suku Jurhum kafilah dari Jurhum tadi mengutus satu atau dua utusan untuk mengecek kebenarannya faidahum bilma ternyata benar mereka mendapatkan mata air faraja'u fa'akhbaruhum bilma fa'akbalu maka dua utusan tadi kembali mendatangi kafilahnya memberitahukan kepada mereka kemudian mereka pun akhirnya berbondong-bondong menuju kepada mata air tersebut qala wa ummu isma'ila indal Tatkala sampai di sana ternyata mendapati seorang wanita yaitu ibunya Nabi Ismail alaihi salam berada di sisi mata air tersebut. Jadi mereka langsung apa namanya e, berpikiran bahwa yang paling berhak untuk apa namanya memiliki mata air ter, eh, mata air tersebut adalah ibu Nabi Ismail alaihi salam adalah wanita tadi. Karena dahulu belum ada mata air di sini. Kemudian setelah mereka mendapati mata air ternyata sudah ada wanita. Oleh karenanya kabilah dari suku Jurhum meminta izin kepada Ummu Ismail, faqalu ata'zanina lana an nanzila indak? sudika engkau apabila kami ikut singgah di tempatmu ini? Faqalat na'am. Walakin la haqqalakum filma. Boleh. Tapi kalian tidak boleh memiliki mata air ini. Qalu na'am. Mereka mengatakan iya. Qala Abdullah bin Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa dzalika umma Ismail Wahia tuhibbul uns. Ibu Nabi Ismail alaihi salatu wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima mereka untuk atau mengizinkan mereka untuk menetap di sekitar mata air Zam-Zam karena Ummu Ismail ibunda Nabi Ismail alaihi salatu uh, alaiha assalatu wassalam uh, tuhibbul uns maksudnya uh, ingin atau senang memiliki teman daripada hidup sendiri nah lebih senang memiliki teman lebih senang memiliki teman fanazalu maka akhirnya pun mereka menetap di sekitar mata air zam-zam suku Jurhum. Wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Kemudian suku Jurhum tersebut juga mengirim pesan kepada uh, keluarga mereka di Yaman bahwa mereka mendapatkan sebuah tempat tinggal yang baru. Tanahnya menjadi subur, ada mata airnya, maka akhirnya pun keluarga mereka pun juga berbondong-bondong datang ke ke cikal bakal kota Makkah. Hatta idza kana ahlu abyatin minhu minhum. Maka lama kelamaan akhirnya ada beberapa rumah yang telah dibangun di sekitar mata air Zamzam. Wasyabbal ghulam. Kemudian bocah tadi tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda yang gagah, tampan, elok, wa ta'allama al-arabiyyata minhum. Kemudian pemuda tadi belajar bahasa Arab dari suku Jurhum wa anfasahum wa a'jabahum hina syabba. Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tampan, e, perawakannya bagus. Fa'ajabahum wa anfasahum. E, suku Jurhum pun apa kagum kagum dan apa namanya? e, terpikat dengan Nabi Ismail alaihi salam saat Nabi Ismail alaihi salam tumbuh menjadi pemuda dewasa falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum kemudian mereka suku Jurhum menikahkan salah seorang putri mereka kepada dengan Nabi Ismail alaihi assalam wa matat ummu Ismail saat setelah uh, akad nikah Nabi Ismail alaihi salam Ummu Ismail ibunda Nabi Ismail Hajar alaiha assalam meninggal dunia. Nah. Nah, masyaallah muslimin rahiman wa rahimakumullah sebelum uh, sebenarnya kisah yang dinukilkan atau diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ini belum selesai, masih ada kelanjutannya, namun mungkin waktunya tidak cukup. Nah, mungkin kita bagi menjadi dua episode, dua pertemuan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini uh, bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, bisa memberikan faedah-faedah yang sangat banyak untuk kita semuanya. Uh, apa namanya? Perjuangan seorang ibu untuk kebahagiaan anaknya. Perjuangan seorang ibu untuk kebahagiaan anaknya. Demikian juga faedah-faedah yang lainnya. Wallahu taala alam